Hadirin para jamaah umrah dan juga para penziarah Masjid Nabawi, para mukimin yang dimuliakan oleh Allah. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan sampai kita kepada firman Allah Azza wa Jal Tabarakalladhi nazzal al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira Kemudian setelahnya beliau menyebutkan tiga ayat yang isinya adalah tentang bahwasanya Allah SWT tidak memiliki sekutu sebagaimana beberapa ayat sebelumnya Beliau menyebutkan ayat yang pertama firman Allah Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd Subhana subhanallahi amma yasifun عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون dan juga firman Allah فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون dan juga firman Allah قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Ayat yang pertama firman Allah mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah yang artinya Allah tidak mengambil anak tidak. Wa ma kana ma'ahu min ilah dan Allah tidak ada ilah yang bersama dia. Tidak ada Tuhan yang bersama Allah, tidak ada Tuhan lain selain Allah Azza wa Jalla. Idan kalau demikian yaitu seandainya di sana ada Tuhan selain Allah la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd Seandainya di sana ada Tuhan selain Allah, niscaya masing-masing akan mengurus ciptaannya dan sebagian akan menguasai sebagian yang lain. Subhanallahi amma yasifun, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Alimil ghaibi wasyahadah, fata'ala amma yusyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmu gaib dan juga yang syahada yang kelihatan fata'ala amma yusyrikun maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan Allah mengatakan mattaqadallahu min walad Allah tidak mengambil anak ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan ini bantahan bagi sebagian manusia yang mereka meyakini Allah SWT memiliki anak. Seperti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Dan ini adalah keyakinan orang-orang kafir sebelum mereka. Bahkan disebutkan di dalam sejarah bahwasanya orang-orang Nasrani mengambil akidah mereka dari orang-orang musyrikin. Allah SWT mengatakan وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يؤفقون يؤفكون Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih yaitu Isa adalah anak Allah. Kemudian Allah mengatakan dzalika qauluhum bi afwahihim. Ya demikian adalah ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. Artinya mereka mengucapkan ini meyakini keyakinan seperti ini tanpa ilmu dan tanpa adanya bayyinah. Tanpa ada hujah dari Allah Swt. Dhanika qawluhum bi'afrahim bi Itu ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka yudhahi'una qawla alladhina kafaru min qablu. Ucapan ini yang mereka ucapkan ini mereka menyerupai ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Yudhahi'una qawla alladhina kafaru min qablu. Ya ucapan seperti ini yaitu keyakinan bahasanya Allah SWT memiliki anak seperti ucapan orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah atau orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Al-Masih adalah anak Allah ini adalah serupa dengan yang diyakini oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Itu orang-orang musyrikin. Dan memang demikian apabila diteliti keyakinan orang-orang musyrikin zaman dahulu yang mereka juga meyakini bahwasanya Allah memiliki anak. Ini diambil ya keyakinan ini diambil dari orang-orang kafir sebelum mereka. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl demikian pula ini adalah bantahan bagi orang-orang musyrikin yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana mereka meyakini bahasanya al malaika malaikat-malaikat adalah banatullah mereka adalah anak-anak perempuan dari Allah ini adalah ucapan mereka tanpa ilmu dan tanpa hujah mereka tidak pernah melihat bagaimana Allah menciptakan malaikat. Lalu bagaimana mereka tahu bahwasanya mereka adalah laki-laki atau wanita? Dan kebiasaan orang-orang musyrikin berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Meyakini sesuatu tanpa ilmu hanya dengan gunung, hanya dengan persangkaan-persangkaan mereka saja. Dan seorang muslim dilarang meniru seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka berkeyakinan, beribadah dan bermuamalah ya semuanya dengan dalil yang jelas dari apa yang sudah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal berupa Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mattafadallahu min walad. Allah swt tidak mengambil anak. Dan disebutkan di dalam Al-Quran ya keyakinan demikian yaitu keyakinan bahasanya Allah memiliki anak ini hampir-hampir menjadikan langit berpecah takadu samawati yatafattarna minhu wa jibal wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda Allah SWT mengatakan hampir-hampir langit-langit itu berpecah yatafattarna minhu berpecah kemudian Allah mengatakan wa syakul ardu dan hampir bumi ini terbelah wa takhirrul jibalu hadda dan hampir-hampir gunung-gunung itu yaitu hancur lebur karena mereka mengatakan anda'u lirrahmani walada karena mereka mengaku dan meyakini bahwasanya Allah SWT memiliki memiliki anak ini adalah keyakinan yang batil yang diyakini oleh orang-orang yang kufur kepada Allah SWT Kemudian Allah mengatakan wa ma kana ma'ahu min ilah dan Allah SWT tidak memiliki Tuhan bersamanya Artinya tidak ada Tuhan selain Allah wa ma kana ma'ahu min ilah tidak ada bersama Allah Tuhan yang lain tidak ada bersama Allah Tuhan yang lain ini menunjukkan bahasanya Allah adalah al-ahad Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidak ada Tuhan bersama Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi Allah tidak memiliki anak Demikian pula tidak ada Tuhan yang sama atau sebanding dengan Allah. Baik. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd." Seandainya di sana ada ilah selain Allah. Maaf Pak, tolong diingatkan tuh ada yang ada yang salatnya menghadap ke sana. Sini-sini menghadap ke sana. Baik. <clears throat> Baik, kita lanjutkan. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Seandainya di sana ada sesembahan selain Allah, Ya seandainya di sana ada sesembahan selain Allah, ada Tuhan yang mencipta, memberikan rezeki dan seterusnya selain Allah, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Niscaya masing-masing dari Tuhan tersebut akan pergi dengan ciptaannya. Artinya masing-masing akan mengurus ciptaannya sendiri. Apabila di sana ada Tuhan selain Allah yang mencipta, niscaya masing-masing dari Tuhan tersebut ya karena dia mampu mencipta maka dia akan mengurus ciptaannya sendiri. Kemudian Allah mengatakan ala ba'dhum 'ala ba'd. Kalau demikian niscaya akan menguasai satu dengan satu dengan yang lain. Baik, para ulama menjelaskan bahwasanya seandainya di sana ada Tuhan selain Allah. Ya, seandainya di sana Tuhan itu banyak ya bukan hanya satu. Ini saya ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka saling bekerja sama di dalam mengurus ciptaannya. Ya seandainya di sana ada Tuhan yang banyak selain Allah Azza wa Jal, ada beberapa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka saling ta'awun. Saling bekerja sama satu dengan yang lain di dalam mengurus ciptaannya. Kalau memang demikian, berarti menunjukkan bahwasanya mereka adalah bukan Tuhan. Kenapa? Karena kalau mereka bekerja sama, menunjukkan bahwasanya ketika mereka sendiri mereka lemah. Ketika mereka sendiri mereka lemah, menunjukkan bahwasanya mereka tidak bisa mengurus ciptaannya sendiri. Jadi menunjukkan bahwasanya dia punya sifat ajes, dia punya sifat yang lemah, berarti yang demikian bukan Tuhan. Seandainya mereka saling bekerja sama menunjukkan bahwasanya mereka bukan bukan Tuhan. Taib, seandainya masing-masing mengurus ciptaannya sendiri. Jadi alam semesta yang besar ini ada sebagian yang menciptakan adalah Tuhan A. Dan sebagian yang lain yang menciptakan adalah Tuhan B. Misalnya orang Indonesia yang menciptakan Tuhan A, orang Amerika yang menciptakan Tuhan B. Ya, masing-masing mengurus ciptaannya sendiri wala'ana ba'dhum 'ala ba'd. Ya, niscaya sebagian akan menguasai sebagian yang lain. Para ulama menjelaskan, seandainya di sana ada ya dua Tuhan yang masing-masing mengurus ciptaannya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka tidak bisa, mereka sama-sama kudrahnya. Yaitu sama-sama kemampuannya. Ya, kalau misalnya di sana ada dua Tuhan yang masing-masing mengurus apanya? mengurus ciptaannya, kemungkinan yang pertama, masing-masing memiliki kekuatan yang sama. Sehingga tidak bisa mengalahkan yang lain. Sehingga tidak bisa mengalahkan yang lain. Kalau tidak bisa mengalahkan yang lain, berarti dia bukan Tuhan. Dua-duanya bukan Tuhan. Kenapa demikian? Berarti dia dia adalah Tuhan yang lemah. Buktinya dia tidak bisa mengalahkan yang lain. Di sana ada dua Tuhan atau tiga Tuhan, dan masing-masing memiliki kekuatan yang sama sehingga tidak bisa mengalahkan yang lain. Berarti mereka semuanya bukan bukan Tuhan. Atau kemungkinan yang kedua, sebagian bisa mengalahkan yang lain. Berarti yang kalah bukan Tuhan. Berarti yang kalah bukan Tuhan, berarti tinggal berapa? Tinggal satu saja. Dan inilah keyakinan kaum muslimin bahwasanya al-ilah yang hak sesembahan yang berah hanyalah hanyalah satu. Oleh karena itu Allah mengatakan wala ala ba'dhum ala ba'd. Seandainya di sana ada beberapa tuhan, niscaya sebagian akan mengalahkan sebagian yang lain. Berarti tidak tersisa kecuali al-ilahul haq, ya sesembahan yang memang berat disembah dan yang yang lebih kuat daripada daripada yang lain. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi kesyirikan ya ini adalah penistaan terhadap Allah Azza wa Jal dan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan di sana ada Tuhan yang setara dengan Allah yang sebanding dengan Allah Azza wa Jal sehingga Allah mengatakan subhanallahi amma yasifun maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan ya karena kesyirikan ini adalah penghinaan dan perendahan kepada Allah Azza wa Jalla alimil ghaibi wa syahadah dialah Allah SWT yang mengetahui ilmu yang gaib mengetahui ilmu ilmu yang gaib apa yang terjadi di masa yang telah lalu dan apa yang terjadi di masa yang akan datang maka semuanya adalah dengan ilmu Allah azza wajal dan tidak ada yang luput dari Allah SWT. wa syahada demikian pula apa yang kita lihat yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat yang bisa kita yang nampak bagi kita maupun yang gaib bagi kita maka Allah Subhanahu wa taala alim Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya baik yang gaib maupun yang tidak yang tidak gaib fata'ala amma yusyrikun maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di antaranya bahwasanya Allah tidak memiliki anak Demikian pula bahasanya tidak ada ilah yang benar-benar berhak untuk disembah kecuali kecuali Allah. Sesembahan yang disembah selain Allah banyak. Tetapi yang berhak untuk disembah dan memiliki sifat-sifat yang rububiyah yang dengannya dia berhak disembah hanyalah satu yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara eh, faedah yang bisa kita ambil ya kewajiban menyucikan Allah dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrikin dan juga keyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki e, mengetahui ilmu yang gaib dan juga ilmu yang tidak gaib alimul ghaibi wasyahadah yang gaib maupun yang nampak demikian pula bahasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Baik. Ini ayat yang Eh, pertama pada kesempatan kali ini. Kemudian ayat yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah adalah firman Allah Azza wa Jalla, fala tadribu lillahi al-amthal innallaha ya'lamu wa antum la maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah permisalan-permisalan sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui fala tadribu lillahi al-amsal. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah permisalan-permisalan. Allah SWT tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, janganlah kalian menjadikan permisalan bagi Allah. Sesuatu yang serupa bagi Allah. Meyakini bahwasanya selain Allah juga memiliki kekuatan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal Meyakini bahwasanya selain Allah memiliki kemampuan Seperti yang dimiliki oleh Allah Bisa mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan lain-lain Fala tadribu lillahi al Maka janganlah kalian menjadikan semisal-semisal bagi Allah Dan ini juga dalil tidak bolehnya kita mengkiaskan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla tidak boleh kita mengkiaskan makhluk dengan Allah baik di dalam sifatnya maupun di dalam zatnya, demikian pula di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Karena Allah mengatakan fala tadribu amsal. Janganlah kalian membuat semisal-semisal bagi Allah. Dan ini menunjukkan larangan untuk mengkiaskan makhluk dengan Allah azza wajalla. Seperti yang dilakukan oleh sebagian yang mereka mengkiaskan uh, makhluk dengan Allah atau mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Ketika mereka bertawasul dan juga mencari perantara ketika ingin berdoa kepada Allah Azza wa Kemudian mereka mengkiaskan yang demikian ya seperti ketika kita akan bertemu dengan seorang pemimpin negara atau seorang presiden. Mereka bertawasul ketika berdoa kepada Allah yaitu menjadikan di sana perantara. Sebelum berdoa kepada Allah, artinya ketika meminta kepada Allah, mereka meminta kepada perantara-perantara tersebut. Ia berdoa kepada perantara-perantara tersebut dengan keyakinan perantara-perantara tersebut dan mereka adalah dianggap wali-wali yang soleh yang dekat dengan Allah Azza wa Jal diharapkan dan diyakini bahwasanya dia bisa menyampaikan permintaannya kepada kepada Allah. Ya mereka mengatakan kami adalah orang yang berdosa Orang yang jauh dengan Allah Sementara wali-wali tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Sehingga kami tidak langsung berdoa kepada Allah Tapi berdoa kepada wali-wali tersebut Dengan harapan wali-wali tersebut menyampaikan Permintaan kami kepada Allah Azza wa Jalla Di antara alasan mereka Kita saja ketika akan menghadapnya seorang presiden maka kita tidak bisa langsung ke sana. Tidak bisa langsung menyampaikan hajat kita kepada presiden tersebut atau kepada raja tersebut. Kita perlu yang menghadap menteri atau yang lebih bawah dari dari itu asisten menteri atau ajudannya dan seterusnya. Tidak bisa kita langsung menuju ke presiden dan berbicara menyampaikan kepada beliau hajat kita atau menyampaikan kepada beliau permintaan kita. Di sini terdapat kias mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Dan ini adalah bertentangan dengan firman Allah, "Fala tadribu lillahi al-amsal." Janganlah kalian menjadikan permisalan-permisalan bagi Allah. Tidak boleh kita mengkiaskan dengan cara seperti ini. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan orang yang meyakini demikian seperti yang tadi kita sebutkan menjadikan di sana perantara-perantara selain Allah yang diyakini itu akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jal makanya adalah perkara yang diharamkan secara syariat yang pertama ini adalah termasuk syirik karena dia telah meminta kepada selain Allah Azza wa Jal ketika dia mengatakan ya fulan atau ya wali fulan uda Allah li wahai wali fulan hendaklah engkau mendoakan untuk diriku atau mengatakan isfa'li indallah. Hendaklah engkau memberikan syafaat bagiku di sisi Allah. Ucapan dia, wahai wali, doakanlah untuk saya atau mengatakan dalam engkau memberikan syafaat bagiku di sisi Allah. Ini adalah doa. Ini adalah bagian dari doa dan juga permintaan. Dan doa ini adalah ibadah. Dan Allah SWT mengabarkan bahwasanya doa ini adalah ibadah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya doa adalah ibadah. Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum" dan Rabb kalian telah mengatakan apa yang Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." hendaklah kalian wahai manusia berdoa kepadaku. Uda'uni, hendaklah kalian berdoa kepadaku. Jangan berdoa kepada selainku. Jangan berdoa kepada malaikat, jangan berdoa kepada nabi, jangan berdoa kepada wali-wali. Allah mengatakan uda'uni, hendaklah kalian berdoa kepadaku. Kemudian Allah mengatakan astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Janji dari Allah bagi orang yang berdoa kepadanya maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan mengabulkan bukan berarti diterima atau di, di, di, di, di, diwujudkan apa yang dia kehendaki. Yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah maka dia akan diberikan satu di antara tiga perkara. Yang pertama mungkin dikabulkan doa tersebut, yaitu diberikan apa yang dia minta di dunia dia meminta rezeki di, meminta rezeki yang luas diberikan rezeki yang luas oleh Allah Azza wa Jalla. Atau yang kedua, seandainya tidak dikabulkan permintaannya, Allah swt akan memalingkan darinya musibah yang semisal. Ya dipalingkan dari darinya musibah yang semisal, tidak dikabulkan dan tidak diwujudkan doanya, tetapi Allah tolak darinya sebuah musibah yang seharusnya akan menimpa dia tetapi karena dia berdoa kepada Allah maka Allah ya hindarkan darinya musibah tersebut. Atau yang ketiga, Allah SWT akan simpan ya doa tersebut pada suatu hari di mana dia sangat butuh dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, yaitu di hari kiamat. Orang yang berdoa kepada Allah maka akan mendapatkan satu di antara tiga perkara ini. Para sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar hadis ini mereka mengatakan, Ya Rasulullah, idan nuksir. Ya Rasulullah, kalau demikian, yaitu kalau setiap orang yang berdoa pasti dia mendapatkan satu di antara tiga ini, idan nuksir. Kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Ya, kalau demikian kami akan memperbanyak doa karena orang yang doa, yang berdoa kepada Allah tidak akan rugi. Pasti mendapatkan satu dari tiga perkara ini. Kemudian beliau mengatakan Allahu akbar. Allah akan lebih banyak. Kalian memperbanyak doa, maka Allah akan memberikan lebih lebih banyak. Dan ini menunjukkan ya e, tentang keutamaan berdoa kepada Allah. Mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Tadi disebutkan doa Kemudian setelah itu Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Karena tadi Allah menyebutkan doa, setelahnya Allah menyebutkan ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku yaitu dari berdoa kepada kepadaku. Saya dahulu najahan nama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina hina dina. Ini menunjukkan bahasanya doa adalah ibadah. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat ini. Dan ini menunjukkan ya keterangan dari Allah dan juga Rasulnya bahwasanya doa adalah bagian dari ibadah. Dia bukan perkara yang biasa. Tapi dia adalah ibadah dan kalau itu ibadah tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Allah ta'budu illa iyyah. Dan kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Artinya kalau itu ibadah hanya kepada Allah kita serahkan. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Ketika seseorang mengatakan ya fulan Allah li maka dia telah berdoa kepada selain Allah Azza wajalla Jalla. Ini adalah dinamakan dengan syirik. Dan syirik di sini adalah termasuk syirik besar dia mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan seandainya dia meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah dari perbuatan ini, maka dia datang kepada Allah dalam keadaan membawa syirik besar dan tidak akan diampuni yang demikian. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yaitu apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak bertobat kepada Allah dari kesyirikan tersebut, maka Allah tidak akan yaghfir. Allah tidak akan mengampuni. Ya, e, fala tadribu lillahil al maka janganlah kalian menjadikan perbandingan-perbandingan bagi Allah. Allah SWT ya tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Presiden dia adalah makhluk yang lemah. Dia adalah makhluk yang yang lemah. Dia mengurus satu negara dengan jumlah rakyat yang banyak. Maka tidak mungkin dia mendengar sendiri ya keluhan-keluhan rakyatnya. Ya jutaan rakyat atau ribuan rakyat yang dia miliki kemudian masing-masing dia hadapi sendiri, tidak memiliki menteri, tidak memiliki pembantu, maka ini adalah suatu yang sangat yang sangat tidak mungkin atau sangat merepotkan seseorang seperti presiden. Oleh karena itu dia butuh dengan pembantu. Dia butuh menteri yang mengurus bagian pendidikan. Dia butuh butuh menteri yang mengurus bagian ekonomi dan seterusnya. Semakin dia lemah, semakin banyak yang menteri yang akan dia yang dia angkat. Karena memang dia adalah makhluk yang lemah yang tidak bisa melakukan itu semua dengan sendiri. Tapi Allah Azza wa Jalla apakah disamakan dengan seorang presiden? Allah SWT adalah As-Sami' Allah SWT adalah Al-Basir yang maha mendengar dan juga maha melihat. Seandainya seluruh manusia dengan bahasa yang berbeda, masing-masing meminta kepada Allah dengan hajatnya dalam satu waktu, maka Allah SWT As-Sami' Allah SWT maha mendengar terhadap suara semuanya. Allah memahami semuanya dengan berbagai bahasa tersebut, dengan berbagai permintaan. Dan Allah maha mampu untuk mengabulkan semuanya wa huwa ala kulli qadir. Dan dialah Allah SWT yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bagaimana zat yang demikian dikiaskan dengan dengan seorang presiden, dengan seorang raja yang memang lemah. Dia butuh dengan ajudan, dia butuh dengan menteri dan seterusnya. Adapun Allah SWT maka Allah menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad anni tentang diriku fa inni qarib sesungguhnya aku adalah dekat ujibu da'watad da'i idza da'an aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku seandainya dia mau berdoa dan ini menunjukkan bahasanya kita tidak perlu wasilah. Kita tidak perlu adanya perantara antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu seseorang yang mengharuskan dirinya atau menyunahkan dirinya untuk datang ke kuburan. Ya seorang wali yang dianggap itu adalah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia eh, datang ke kuburan tersebut dan berdoa kepada wali tersebut karena merasa dirinya adalah orang yang berdosa dan seterusnya. Kita katakan justru kalau kita berdoa kepada Allah langsung maka ini menjadi sebab diampuninya dosa kita. Ya, kalau kita semakin banyak kita berdoa kepada Allah, ya kita langsung memanjatkan doa kita kepada Allah, maka justru inilah yang menjadi sebab kita diampuni oleh oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah hadis uh, qudsi Allah SWT mengatakan ya benar Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartulak ala ma kana minka wa la ubali. Allah mengatakan wahai anak Adam, selama engkau masih mau berdoa kepadaku. Ya benar Adam, innaka ma da'autani. Selama engkau masih mau berdoa kepadaku, masih mau meminta kepada Allah siang dan malam dan masih merasa hubungan Allah Azza wa warajautani dan engkau masih mengharap kepadaku, masih mengharap rahmat dari Allah, mengharap ya eh, masih tergantung dengan Allah swt. Allah mengatakan ala ma kana Maka aku akan mengampuni dirimu ya dan, uh, uh, meskipun atau apapun yang kau amalkan. Ya, ghafartu laka kata Allah. Selama engkau masih mau berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dirimu. Menunjukkan bahwasanya berdoa kepada Allah ini justru menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Azza wa Jadi tidak ada alasan yang kemudian kita e, apa e, menjadikan di sana perantara dengan alasan kita adalah orang yang banyak maksiat atau orang yang sangat sedikit ibadahnya kepada Allah Azza wa Justru kita semakin kita banyak dosa maka semakin kita banyak berdoa kepada Allah dan ini adalah sebab yang kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan perlu kita ketahui Bapak-bapak sekalian bahwasanya menjadikan di sana perantara selain Allah di dalam berdoa ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Allah swt kabarkan sendiri di dalam Al Quran. Ya Allah swt mengatakan, wa ya'budu min dunillah ma la wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. Berdoa kepada sesuatu selain Allah, sesembahan selain Allah. Kemudian ketika dikatakan ini adalah perbuatan syirik, ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa mereka mengatakan wa yaqulun, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini yaitu yang kami berdoa kepadanya syufa'auna indallah, mereka adalah orang-orang yang memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Haula'i syufa'auna indallah. Ketika dikatakan ini adalah syirik dan ini adalah termasuk berdoa kepada selain Allah, apa yang mereka katakan? mereka ini yaitu orang-orang saleh tersebut adalah syufa'auna indallah. Mereka adalah orang-orang yang memberikan syafaat bagi kami di sisi siapa? Di sisi Allah Azza wajalla. Ini diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Allah berbicara tentang mereka. Menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada mereka sesuatu yang tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat dan dengan alasan seperti ini haula'i syufa'una indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kemudian Allah membantah keyakinan ini. Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka, katakan kepada kaummu, apakah kalian mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi? Ketika mereka mengatakan, mereka yaitu orang-orang soleh tersebut adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Berarti mereka mengabarkan kepada Allah tentang keyakinan mereka. Ia mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui. Dari mana mereka tahu bahasanya orang-orang soleh tersebut memberikan syafaat kepada mereka di sisi di sisi Allah. Tidak lain kecuali ini adalah zunun. Ini adalah persangkaan semata yang, di, yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Kemudian Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka ini yaitu menjadikan di sana e, pemberi syafaat, pemberi syafaat selain Allah ini adalah yang disembah selain Allah, maka ini adalah termasuk kesyirikan. Makanya Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah mengatakan dan orang-orang yang menjadikan sekutu selain Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Apa yang mereka ucapkan? ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka kecuali supaya liyuqarribuna ila Allah supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini adalah alasan yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin dan juga diucapkan oleh sebagian di zaman sekarang. Ya ketika mereka datang ke kuburan seorang wali dan berdoa kepadanya alasannya adalah supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka mengatakan ya di dalam ayat ini mana abuduhum illa liyuqarribuna ila zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mendekatkan diri kami yang dosa-dosa ini. Ya, mendekatkan diri kami yang jauh dari Allah ini ila zulfa dengan sebenar-benar pendekatan. Kemudian Allah membantah keyakinan ini. Allah mengatakan innallaha yahkumu bainahum qiyamah fima hum fihi Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka di dalam apa yang mereka perselisihkan. Inna la yahdi kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang kadzibun kafar, orang yang dusta dan orang yang kufur. Menunjukkan bahasanya ucapan mereka ini adalah ucapan yang dusta didustakan oleh Allah Azza wa Jalla dan ini adalah ucapan yang kufur yang mengeluarkan seseorang dari dari Islam. Jadi ini adalah cara orang-orang musyrikin. Ya, e, di antara cara mereka untuk beribadah kepada Allah adalah dengan cara mengambil adanya pemberi syafaat selain Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ia menjadikan di sana wali-wali yang dianggap mereka adalah mendekatkan diri mereka kepada kepada Allah. Adapun seorang muslim maka mereka ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang memang Allah jelaskan caranya Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Yaitu dengan cara apa? Dengan bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Baik dengan amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah Dalam sebuah hadis Qudsi Allah SWT mengatakan Ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu عليه wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta Allah mengatakan di dalam hadis Qudsi tidaklah seorang hamba bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atasnya menunjukkan kepada kita bahasanya cara yang paling Allah cintai yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah adalah apa yang sudah Allah wajibkan atas seorang hamba. Salat lima waktu misalnya. Demikian pula puasa di bulan Ramadhan, zakat yang wajib. Demikian pula haji bagi orang yang mampu menuju ke sana. Makin adalah sesuatu yang wajib. Berbakti kepada orang tua juga juga termasuk sesuatu yang wajib. Nafkah untuk keluarga. Maka itu wajib bagi seorang kepala rumah tangga. Tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah daripada Allah yang yang sudah Allah wajibkan atas diri kita. Dengan karena itu seorang muslim memperhatikan sekali tentang kewajiban-kewajiban. Perhatikan apa yang menjadi kewajiban kita sebelum kita melaksanakan yang sunnah. Maka kita dahulukan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah dan inilah yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil dan senantiasa hambaku bertaqarrub mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah bukan yang wajib ia melakukan solat yang sunnah ia di samping dia melakukan yang wajib dia juga melakukan yang sunnah melakukan puasa yang wajib demikian pula dia menjaga puasa yang sunnah dan seterusnya wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah sampai aku mencintai dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang sunnah ini juga mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan seandainya kita continue dan terus-menerus melakukan perkara yang sunnah, maka Allah SWT akan mencintai diri kita. Dan ini adalah sebab yang mendapatkan kecintaan dari Allah, yaitu seseorang di samping melakukan yang wajib, dia juga melakukan perkara yang perkara yang sunnah. Inilah cara mendekatkan ya diri kepada Allah Azza Wajalla. Bukan dengan cara ya seseorang berdoa kepada orang yang soleh yang sudah meninggal dunia kemudian berdoa kepadanya. Sekali lagi ini bukan cara orang Islam. Ini adalah cara orang-orang musyrikin. Adapun orang muslim maka caranya adalah bertakarub dengan kepada Allah dengan dengan amal soleh, dengan ibadah, baik yang wajib maupun maupun yang sunnah. Dan apabila kita ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat, maka ini juga sudah ada caranya dan sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah kita meminta kepada Allah yang memiliki syafaat. Karena syafaat adalah milik Allah azza wajalla. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, syafa'atu jami'an." Katakanlah bahasanya syafaat adalah lillah adalah milik Allah semuanya. Ya, syafaat adalah milik Allah semuanya. Kalau itu adalah milik Allah, berarti kita memintanya kepada yang memiliki yaitu Allah Azza wa Jalla. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah bahwasanya syafaat adalah milik Allah. Seorang muslim apabila ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan syafaat di hari kiamat adalah hak. Harus kita yakini bahwasanya kelak di hari kiamat ada syafaat dari seorang nabi, dari malaikat, dari syuhada, dari orang yang soleh. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kelak di hari kiamat di sana ada ada syafaat. Tapi siapa yang memiliki syafaat? Siapa yang mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat? Allah mengatakan kulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahasanya syafaat adalah milik Allah. Para nabi dan juga malaikat dan juga orang-orang yang soleh, para syuhada kelak di hari kiamat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah izinkan kepada mereka. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali illa bi'idznihi, kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah. Seorang nabi tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Demikian pula malaikat. Allah SWT mengatakan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit? La tughni syafa'atuhum syai'an, tidak akan bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Tidak akan bermanfaat syafaat mereka sedikit pun illa kecuali di ba'di dan Allahu liman yasha' kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang dikehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat pun telah di hari kiamat tidak akan bisa memberikan syafaat untuk manusia kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah. Ya, oleh karena itu kita meminta kepada Allah yang memiliki syafaat dan dialah yang mengizinkan bagi malaikat, demikian pula nabi, orang-orang soleh untuk memberikan syafaat. Jadi kalau kita ingin berdoa bukan berdoa kepada Rasulullah, bukan berdoa kepada wali yang soleh, bukan. Demikian pula bukan berdoa kepada malaikat, tetapi berdoanya kepada Allah Azza Wajalla. Kita angkat ya eh, kita dan kita meminta kepada Allah, ya Allah, izinkanlah Nabi untuk memberikan syafaat kepadaku. Atau mengatakan ya Allah izinkanlah para malaikat kelak untuk memberikan syafaat kepadaku dengan bahasa Arab dengan mengatakan Allahumma syafi' fiyya nabiyya. Ya Allah jadikanlah nabimu memberikan syafaat kepadaku. Izinkan dia untuk memberikan syafaat kepadaku. Jadi kita memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah lah yang mengizinkan dan dialah yang memiliki syafaat. Sehingga kita memintanya kepada Allah. Ini adalah cara yang benar. Bukan seseorang datang ke makam Nabi SAW kemudian setelah mengucapkan salam meminta kepada beliau syafaatnya maka ini ya e, cara yang tidak benar dan ini dilakukan oleh orang-orang yang e, menyekutukan Allah Swt seperti yang tadi kita sebutkan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dahulu ya orang-orang yang pertama kali melakukan kesyirikan di permukaan bumi yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang mereka terjerumus di dalam masalah ini yaitu menjadikan di sana orang-orang soleh sebagai perantara. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya di sana di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada lima orang soleh yang dikenal dengan ibadahnya. Kemudian dia e, lima orang soleh tersebut meninggal dunia. Kemudian setelah itu datanglah e, eh, setan datang kepada kaum kaum mereka dan mengatakan Bahasanya, hendaklah kalian membuat patung-patung. Ya, hendaklah kalian membuat patung-patung di tempat majelis kalian. Dengan tujuan supaya apabila kalian merasa lemah dan malas di dalam ibadah kalian, kemudian kalian melihat patung-patung tersebut, diharapkan kalian akan semangat kembali untuk beribadah. Kemudian akhirnya mereka membuat patung-patung di majelis-majelis mereka, tempat mereka berkumpul. Di situ ada patung fulan, patung fulan, patung fulan. Ya, ketika mereka melihat patung tersebut, ya mereka semangat lagi untuk beribadah. Oh, si fulan dulu dia rajin bersedekah. Si fulan dulu dia rajin sholat dan seterusnya. Kemudian generasi ini meninggal dunia. Dan habis, punah. Setelah itu datanglah setan kembali dan membisikkan kepada generasi selanjutnya bahwasanya patung-patung ini dibuat oleh nenek moyang kalian tujuannya adalah untuk dijadikan wasilah, dijadikan perantara. Berdoa kepada mereka selain Allah. Yang berdoa kepada orang-orang soleh tersebut ya dengan tujuan sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jal. Maka ini terjadilah kesirikan yang pertama kali di permukaan bumi. Setelah sebelumnya manusia selama 10 generasi dari sejak zaman Nabi Adam ini mereka dalam keadaan semuanya bertauhid dan mereka adalah umat yang satu. Allah mengatakan kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Manusia dahulu adalah umat yang satu. Mereka semuanya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kemudian terjadi kesyirikan, akhirnya mereka fakhtalafu, mereka berselisih, yaitu ada di antara mereka yang tetap yang mentauhidkan Allah di dalam ibadah dan ada di antara mereka yang melenceng sehingga menjadikan sekutu bagi Allah yang mereka lakukan pertama kali adalah menjadikan orang-orang soleh tersebut yang jumlahnya lima sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Dan Allah sebutkan nama-nama mereka di dalam surat Nuh. Allah mengatakan waqalu la tadarunna alihatakum. Ketika mereka disuruh untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, itu patung-patung orang-orang soleh tersebut yang dijadikan sebagai wasilah, dijadikan sebagai perantara mereka mengatakan waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra mereka mengatakan di antara mereka dan berwasiat di antara mereka janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian janganlah kalian tinggalkan waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wad jangan ditinggalkan ini nama yang pertama wala suwa'an demikian pula suwa' wala Yaguth demikian pula yaghus wa ya'uq wa nasra demikian pula ya'uq demikian pula nasr ini adalah lima orang ya nama nama orang uh, soleh ya lima orang yang soleh yang disembah selain Allah di zaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ya mereka ketika diajak untuk bertauhid mereka mengatakan tidak kita tetap akan menyembah wali-wali ini tetap kita akan menyembah orang-orang yang soleh ini mereka adalah wasitah mereka adalah perantara antara kami dengan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan tentang bahayanya perkara ini karena begitu banyaknya ya orang yang tertipu. Ya, karena kecintaan mereka dengan orang-orang yang soleh, kecintaan mereka dengan wali-wali Allah tetapi mereka terjerumus ya di dalam perkara bulu yaitu berlebihan terhadap wali-wali Allah Azza wa Jalla sehingga menjadikan mereka Eh, perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak tahu. Allah yang lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu jangan sampai membuat keyakinan yang tidak ada dalilnya. Ya, seperti tadi misalnya orang-orang musyrikin mengatakan mereka ada memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Dalilnya apa? Ya, mengatakan bahasanya apa yang kami lakukan ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Dalilnya apa? Inna Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah tahu sedangkan kalian tidak tidak tahu. Lalu kenapa kita membuat akidah, membuat keyakinan yang tidak ada dalilnya? Apakah kita merasa diri kita tahu daripada Allah? Qul qul a'anta katakanlah apakah kalian merasa lebih tahu daripada Allah? Tentunya tidak ada di antara kita yang merasa dirinya lebih tahu daripada Allah Azza wa Jal. Baik, kemudian setelahnya beliau mengatakan menyebutkan ayat Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, Sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan bagiku al-fawahish. Allah SWT telah mengharamkan bagi kita yang pertama adalah al-fawahish. Ma zahara minha wa ma batan. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi masuk dengan fahishah, ya perbuatan yang keji yang nampak seperti misalnya berzina. Ya demikian pula melakukan seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut maka ini adalah perbuatan fahisyah yang nampak di antara contohnya. Demikian pula e, di antara contoh yang tidak nampak seperti apa yang ada di dalam hati seseorang yang berupa keinginan yang tidak baik, yang keinginan berzina dan seterusnya. Demikian pula ujub, kiber, yang kesombongan yang ada di dalam hatinya, maka ini adalah e, e, ini adalah kekejian yang ada yang tidak nampak, yang ada di dalam hati seseorang dan ini semuanya diharamkan ya al-fawahish, perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak, maka semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ithma demikian pula dosa. Dan ada sebagian mengatakan bahwasanya itham di sini adalah lebih umum daripada fahisyah. Ya, itham ini lebih umum daripada fahisyah karena fahisyah ini ada yang mengatakan maknanya adalah dosa besar. Al-fahisyah ini yang yang dosanya sudah berlebihan, artinya sudah dosa besar. Tapi kalau ism ini adalah dosa yang lebih umum, baik dosa besar maupun dosa yang kecil. Ini juga diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal baghya bi ghairil haq, demikian pula mendolimi tanpa hak. Al baghya bi ghairil haq. Al baghyu di sini adalah dosa yang akibatnya kepada orang lain atau mendolimi orang lain. Seperti misalnya mencuri. Ini dosa dan dia kezalimannya kepada orang lain, membunuh memukul atau menggibai, menggunjing orang lain. Maka ini adalah dosa tapi sekaligus bersamaan itu pula dia memudarati orang lain. Maka ini adalah dinamakan dengan al-baghyu bi ghairil haq yaitu mendalimi tanpa tanpa hak. Kemudian Allah mengatakan wa an wa an tusyriku billahi ma lam bihi sultana demikian pula Allah mengharamkan bagiku kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan hujahnya. Ya kalian menyekutukan Allah yaitu berbuat syirik kepada Allah dengan tidak ada alasan. Malam yunazzil bihi sultana. Allah tidak menurunkan sultan, tidak menurunkan hujah, tidak menurunkan dalil bolehnya menyekutukan Allah azza wajalla. Ini adalah menunjukkan bahwa perbuatan syirik yang kecil maupun yang besar ini diharamkan oleh Allah bahkan syirik adalah dosa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Maka beliau mengatakan, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Beliau mengatakan yang pertama adalah syirik kepada Allah, kemudian berdurhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Dan inilah yang membatalkan amalan apabila syiriknya adalah syirik yang besar, membatalkan amalan dan mengeluarkan seseorang dari Islam dan seandainya dia meninggal dunia, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya dan kelak masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ini adalah akibat dari perbuatan syirik. Kemudian Allah mengatakan, "Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun" dan kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui artinya berbicara tanpa ilmu baik di dalam masalah namanya baik di dalam masalah sifat-sifat Allah mengatakan bahasanya Allah memiliki nama ini dan nama itu padahal Allah tidak pernah mengabarkan atau mengatakan bahasanya Allah memiliki sifat ini dan sifat itu padahal Allah tidak pernah mengabarkan dan Rasulnya juga tidak pernah mengabarkan ini namanya berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu dan ini tidak boleh Demikian pula berbicara atas nama Allah di dalam agamanya. Mengatakan bahwasanya ini halal tanpa ilmu, mengatakan bahwasanya ini haram tanpa ilmu, maka ini juga diharamkan di dalam agama Islam. Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian bahwasanya ini adalah halal, bahwasanya ini adalah haram untuk berdusta atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah maka mereka tidak akan beruntung. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab seperti biasanya. Nah. Doanya agar terhindar dari sifat sombong. Seorang berdoa kepada Allah SWT sesuai dengan kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Seandainya kita berdoa kepada Allah dengan bahasa kita dan meminta perlindungan kepada Allah supaya dihindarkan dari sifat sombong, dari sifat riya, dari sifat sum'ah, maka Allah SWT mujibu da'wah. Allah mengabulkan doa seseorang. Jadi kita berdoa sesuai dengan uh, kemampuan kita bahkan dengan bahasa kita sendiri tidak masalah. Kita berdoa kepada Allah berlindung dari penyakit-penyakit hati. Nah, Allah Aê! penjelasan ulang tentang nabi palsu dan ulama yang dibakar dan, uh, dan Umar bin Khattab tanya yang pertama siapakah nabi palsu tersebut Al-Aswad Al-Ansi ya nabi palsu tersebut adalah Al-Aswad Al-Ansi yang berasal dari Yaman siapakah nama ulamanya beliau adalah Abu Muslim Al-Khawlani Abu Muslim Al-Khawlani tertulis di buku apa ini bisa dirujuk nanti bisa dicari kembali Seolah akan kita bawakan besok jelas kisah ini uh, eh, sabit dan tetap dari Abu Muslim Al-Khawlani dan beliau adalah seorang yang soleh dan ini adalah termasuk karamah beliau ketika dilempar ke dalam api oleh Al-Aswad, al ansi dan juga para pengikutnya maka Allah SWT menyelamatkan Muslim Al-Khawlani dan menjadikan api tersebut tidak mengalap jasad Abu Muslim Al-Khawlani. Umar bin Khattab ketika bertemu dengan Abu Muslim dia mengatakan Alhamdulillah yang telah memberikan kesempatan kepadaku itu sebelum meninggal untuk bertemu dengan seseorang yang terjadi padanya apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu eh, di, di, dilempar ke dalam api dan tidak termudarati oleh api tersebut. Allah taala a'lam. Bagaimana kita menghadapi teman yang selalu berkata suudzon dan kebencian? Yang pertama kita berusaha untuk ya menghilangkan sebab dari suudzon tersebut. Ya apabila memang di sana ada suatu sebab yang menjadikan dia suudzon kepada kita, kita berusaha untuk menerangkannya supaya dia tidak uh, apa uh, tidak suudzon kepada diri kita Meskipun dia adalah orang yang soleh misalnya. Dahulu Nabi SAW pernah pulang bersama istrinya dan saat itu beliau dalam keadaan iktikaf dan di, dijenguk oleh sebagian istrinya kalau tidak salah Sofia. Kemudian beliau SAW ya ketika di perjalanan dan saat itu di malam hari bertemu dengan dua orang sahabat. Dan dua orang sahabat ini ketika melihat Nabi SAW dengan seorang wanita maka mereka bersegera yang bersegera untuk pergi yang mempercepat langkahnya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kedua sahabat tersebut dan mengatakan bahwasanya ini adalah Sofia istriku ya ini adalah Sofia istriku kenapa demikian ya beliau ingin ya jangan sampai syaitan ini membisikkan kepada keduanya bisikan yang tidak baik bisikan yang tidak benar sehingga dengan e, kalau sampai ada di dalam diri mereka suudzon ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka mereka akan celaka. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam memanggil dua orang sahabat tadi maksudnya adalah ingin membantu mereka yaitu jangan sampai setan datang kepada mereka dan membisikkan suudan pada diri mereka. Ini adalah sikap seorang muslim jadi kita kalau memang ada yang ada yang suudan kepada kita maka kita berbicara baik-baik dan kita sampaikan ya tentang alasan kita dan seterusnya supaya tidak sampai saudara kita eh, tersebut terjerumus di dalam dosa yang dinamakan dengan suudzon karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyaka kan dhanna fa innahu akdzabul hadis hati-hati kalian atau engkau dengan dhon yaitu eh, eh, berburuk sangka karena sesungguhnya berburuk sangka ini adalah akdzabul hadis ini adalah ucapan yang paling dusta kemudian yang kedua di antaranya kita uh, supaya kita terhindar ya dari kejelekan orang lain, dari suudzon mereka, dari kebencian mereka adalah kita senantiasa menjaga azkar yang menjaga zikir-zikir yang sudah disyariatkan. yang zikir setelah solat. Ya kita membaca di antaranya adalah ya qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ayat kursi. Ini kita baca setiap kali setelah sholat Demikian pula zikir pagi dan sore. Eh, ini ada ada zikir-zikir yang memang di sana bisa dengan sebabnya Allah SWT menjaga kita dari seluruh kejelekan. Yang di antaranya adalah mengatakan ya di waktu pagi dan juga sore bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Kemudian juga membaca di waktu sore a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang Dia ciptakan ya dan dia adalah umum. Kejelekan apa saja termasuk di antaranya orang yang hasad kepada kita, orang yang suudzon kepada kita, orang yang benci kepada kita. Berlindung kepada Allah karena tidak ada yang melindungi kita kecuali Allah Azza Wajalla. Demikian pula ketika kita keluar dari rumah yang kita mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis apabila kita membaca zikir ini maka akan dikatakan kepada kita Bukita wa kufit Bukita wa kufit Kau akan dijaga dan kau akan dicukupi Ini menunjukkan tentang keutamaan membaca zikir ini ketika kita akan keluar rumah Ala kulihal menjadi seorang muslim dan juga muslimah Berusaha untuk membaca zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Ada fenomena memajang foto di Facebook di rumah ketika ibadah umrah. Jika ada di dalam hati agar diketahui pernah umrah ke tanah suci, apakah itu termasuk riak dan bisa menghapus amalan? Seorang muslim berusaha untuk menjaga amalannya. Dan di antara cara menjaga amalan adalah menjaga keikhlasan di dalam hatinya. Dan dia berusaha untuk meninggalkan segala sebab yang bisa menimbulkan rasa riak ya di dalam hatinya ya sehingga uh, jangan sampai amalan yang sudah dia lakukan dengan uang yang tidak sedikit dengan capek yang tidak sedikit jangan sampai hilang begitu saja hanya karena riak hanya karena sumah yang timbul pada diri kita jadi kita berusaha untuk eh, menjauhi sebab-sebab yang menjadikan kita tidak ikhlas dalam beramal ya sebagaimana kita berusaha untuk menjaga harta kita dari kekurangan, dari hilang. Maka demikian pula seorang muslim menjaga menjaga amalannya dan amalan ini lebih berharga daripada harta kita. Bagaimana kita melakukan semua sebab supaya harta kita terjaga? Ya di sana ada pengawal, di sana ada penjaga, di sana ada CCTV dan seterusnya, maka demikian pula seseorang menjaga amalannya. Ya karena amalan inilah yang akan kita bawa kelak di hari kiamat dan dengannya kita bertemu Allah Azza wa Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Allah taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.